Fabarakallahu fikum. <clears throat> Sebab itu kalau mencuat istilah-istilah bahwa ahlu sunnah e, salafi atau mungkin lebih e, tajam lagi dengan dikatakan uh, Wahabi itu gampang mengkafirkan mungkin bertolak dari adanya pelajaran-pelajaran yang kita dapati dari para ulama prinsip-prinsip yang diterangkan oleh para ulama barang siapa yang melanggarnya bisa menjatuhkan pelanggarnya kepada kekufuran padahal tentunya sangat menjadi perkara yang terhormat bahkan menjadi perkara yang akan menjadi penyelamat bagi seorang muslim manakala dia mengenal, mempelajari prinsip-prinsip itu dan dia yakini agar tidak apa e, menjadi seorang penentang, menjadi seorang yang <clears throat> barakallahu fikum melanggar prinsip tersebut dan naudzubillah kita mungkin mengaku sebagai seorang muslim tetapi tanpa kita sadari kita baik dalam perkara keyakinan dalam hal ini yaitu berkaitan dengan e, keimanan masih dipertanyakan sebagai misal yaitu statement atau ungkapan Harun Nasution yang mengatakan bahwa <clears throat> mengimani kepada rukun iman yang enam yaitu yang berkaitan dengan yomul akhir itu <clears throat> eh, dapat mengebiri daripada apa kebebasan dalam berfikir atau mungkin dikatakan beriman kepada takdir itu barakalafikum bisa mengebiri kebebasan seorang dalam berpendapat dan seterusnya sehingga tidak sedikit adanya pihak-pihak yang mereka mengatakan bahwa rukun iman yang enam itu e, perlu ditinjau ulang kembali tentang apa keabsahan dan relevan di zaman, masa dan tempat di mana seorang tinggal. Padahal kalau kita lihat siapa yang meletakkan prinsip yaitu rukun iman yang enam tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang pada beliau Jibril yang memposisikan sebagai seorang murid bertanya kepada sang guru penanya Jibril penjawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya beritakan kepadaku apa itu iman lalu beliau menjawab tentang rukun iman bermakna itu rukun, perkara pokok, perkara penting, perkara prinsip. Siapa yang keluar dari salah satunya bisa keluar dari keimanan bermakna bisa jatuh kepada kekufuran. Fa barakallahu fikum karenanya para ulama eh, dalam hal menyikapi kaum murtadin atau kekufuran yang sifatnya itu asli atau murtad ada perbedaan terkhusus dalam bab yaitu bagaimana kala membunuh. Hmm. Karena Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjabarkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam faida dabahtum faahsinu adzibha wa idza qataltum faahsinul qitlah kalau kalian menyembelih maka dengan santun dan dengan perangai yang bagus dalam menyembelih. <clears throat> Orang mungkin tidak berpikir panjang yang namanya menyembelih, yang namanya menyembelih yang penting itlaf. Yang penting mati kan begitu ya. Ada yang dipukuli, ada yang dikarungi dimasukkan dalam air kan begitu ya. Fabarakallahu fikum yang penting apa? dimatikan, ada yang dicekik dan seterusnya. Tentunya semacam itu adalah tidak mengenal kepada apa? Uh, ya kalau ada istilah pri kemanusiaan, pri apa? Kehewanan ya. <laughs> Allah musta'an. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nabi berpesan kalau kalian menyembelih apa? Perbagus. Maka salah, satu salah satu bentuk yaitu perkara yaitu indahnya dalam menyembelih apa? E, dikatakan ishadi yaitu apa? Kata Nabi kepada Aisyah, mudia tajamkan mata pisau. Eh, fal yurih dhabihatah agar hewan sembilan itu kalau mati dalam kondisi istirahatnya total jangan dibuat tersiksa jangan dibuat dalam kondisi barakatikum e, eh, lama karena itu justru menunjukkan kepada tidak bagusan begitu pula kalau membunuh membunuh dalam hal ini mungkin perang eh, seperti pihak-pihak yang dikatakan kufurnya kufur asli atau karena murtad atau membunuh yang dikatakan oleh beliau itu bisa juga karena kisos kan begitu ya pembunuhan yang karena sebab kisos itu pun para fikum Nabi mengajarkan kepada hal-hal yang e, di situ kepada e, bagaimana cara seorang walaupun mengkisos kisos itu kan istilahnya <clears throat> bahasa mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya apa hukuman balik kan begitu ya <clears throat> sebagai hukuman balik orang membunuh dibunuh kan begitu ya ya kalau nanti dikatakan e, eh, barakatikum hukuman yang setimpal atau dikatakan dendam tidak juga karena itu perlakuan yang memang tepat bagi orang yang dikatakan e, dia membunuh maka juga dibunuh adanya kisos ya, hukuman balik kepada seorang Fabarakallahu fikum dalam bab ini juga e, Nabi SAW menyebutkan Eh, tentang hadis-hadis <clears throat> seperti la qawada illa bisayf. Jangan kamu menghukumi orang yang sifatnya itu sebagai hukuman. Kisos kecuali dengan pedang. Para ulama berselisih. Sebagai misal kalau seorang itu membunuh saudaranya. Sebelumnya disiksa dulu. Ya, disiksa dulu. Dipukuli. Eh, di, eh, misalnya ditusuk matanya dipotong eh, misalnya telinganya, dipotong tangannya yang diistilahkan dengan muslah, <clears throat> dicincang. Apakah seperti itu nanti kalau dikisos orang yang bunuh seperti itu kepada saudaranya dan dikisos juga akan dibunuh seperti itu? Maka <clears throat> para ulama kadang berpijak dengan keumuman hadis. Tidak boleh menegakkan hukum pembunuhan kepada orang yang melakukan <clears throat> pelanggaran atau dikatakan satu tindakan yang cukup keji dalam hal ini ialah membunuh saudaranya kecuali dengan pedang pula. <clears throat> Karena dalam hadis tidak diperbolehkan naha Nabi SAW anil muslah. Nabi melarang dalam membunuh baik itu orang kafir, kafirnya asli atau dikatakan murtad atau dalam mengkisos itu dengan mencincang dengan e, barakallahu menyiksa <clears throat> Demikian pula tidak boleh membunuh dengan membakar. Misalnya ada seorang, dia membunuh saudaranya dengan membakar. Para ulama berselisih. <clears throat> Apakah orang yang membunuh saudaranya dengan membakar, kalau ditegakkan kisos, dia dibakar juga? Kan begitu. Barakallahu fikum, tentunya Islam sangat menjaga, yaitu <clears throat> keindahan daripada Islam itu sendiri dalam hal kehidupan. Dalam hal kehidupan. <clears throat> Eh, karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menegakkan hukum itu juga melihat tentang keadaan seseorang. Pernah ada orang-orang dari Bahrain. Pernah ada orang-orang dari Bahrain yang dikatakan mereka itu e, dari kabilah yang disebut dengan Al-Uraniyin, Urainah, Urainah, salah satu suku yang ada di Bahrain. Mereka datang ke Madinah dalam kondisi mereka mengeluhkan sakit paru, ya, pada paru-parunya itu ada sakit yang sampai dampak dan e, akibatnya itu bisa membuat wajah berubah. Kemudian kulit juga mengalami perubahan, demikian perut membuncit. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi, kalau kalian berkehendak, silahkan kalian mengkonsumsi, e, mengobati, yaitu minum susu onta-onta sodakoh atau meminum barakalafikum kencing onta itu Nah, tentunya barakallahu fikum kalau itu syariat tentunya eh, seorang barakallahu fikum pertanda tanya kan begitu. Masa suruh minum kencing onta kan begitu ya. Padahal mungkin turun temurun kepada kita kalau kita mungkin sakit mata kan begitu ya. Umumnya orang tua mengatakan coba diolesi dengan air kencing sendiri. Itu obat yang sangat manjur tanpa bertanya panjang, bertanya panjang tentang boleh dan tidaknya. Tentunya kan najis begitu ya. Tetapi kalau orang dikatakan suruh mengkonsumsi kencing onta mungkin akan mengatakan ini hadis yang mana? Ini perkataan siapa? Padahal betul bahwa salah satu obat yang Nabi SAW sebutkan bahwa pada kencing air onta itu apa? Ada obat, ada penawar. Mereka sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla ketika mereka barakallahu fikum mengkonsumsi Eh, air susu onta dan meminum air kencingnya sembuh. Tetapi barakallahu fikum ketika mereka masuk Islam, Nabi memberikan solusi. Eh, tentunya kita mengenal bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam urusannya cukup banyak dan berbagai macam hal-hal yang beliau hadapi itu bukan tidak mengandung resiko, kan begitu. Tetapi beliau orang yang lapang. Beliau orang yang lapang Beliau orang yang barakallahu fikum sangat memperhatikan siapapun para tamu itu diberikan solusi, diberikan apa yang mereka minta. Ketika mereka sembuh, barakallahu fikum justru berbalik dalam hal memberikan balasan tidak setimpal, justru membunuh pengembala onta-onta sodakoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan dalam sebagian riwayat Yasar Nabi pernah membeli seorang budak yang namanya Yasar kemudian Eh, budak tersebut yang dikatakan Maulan Nabi eh, yang dikatakan Yasar tadi mengembala onta-onta sodakohnya Nabi yang dikatakan kurang lebih jumlah antara 10 sampai 30 yang dikatakan eh, daud dan Nabi dikatakan ad-daudu yaitu jumlah kisaran 10 sampai 30 ketika dibunuh tidak selesai begitu saja sebelum pembunuhan diriwayatkan oleh Imam Muslim mereka mencolok mata Yasar tadi dengan kayu. Demikian pula lisannya juga dicolok, e, yaitu dengan diistilahkan disiksa, disiksa, dicolok matanya, kemudian dicolok e, mulutnya, sampai kemudian meninggal. Tidak eh, sampai di situ, kemudian mereka merampas onta-onta sodako tadi, yang harapannya mau dibawa pulang ke Bahrain, yang harapannya mau dibawa pulang ke Bahrain. Disampaikanlah berita itu kepada Nabi, kemudian diadakan pengejaran dan tertangkaplah mereka, kemudian dihadapkan kepada Nabi, kemudian Nabi pun menghukum mereka. Nabi menghukum mereka, mereka barakalafikum dipotong tangannya bersebelahan dengan kakinya yang dikatakan dalam uh, eh, barakalafikum sebagian ayat yaitu min khilafin ya, bahwa balasan orang-orang yang Eh, membuat kerusakan sebagaimana yang Allah beritakan innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada balasan orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi ayu qatalu ayu sallabu au tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf eh, balasan yang tepat yang selaras yang sepadan yang setimpal orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi itu apa dibunuh Kemudian disalib dan dipotong tangan dan kaki dalam kondisi berseberangan. Tangan kanan, nanti kaki kanannya, eh, kaki kirinya yang dipotong. Kalau tangan kirinya maka e, kaki kanannya yang dipotong. Begitu. Maka Nabi melakukan memperlakukan kepada mereka e, dipotong tangan dan kaki dengan berseberangan. <clears throat> Kemudian Nabi pun juga mencungkil mata mereka karena mereka membunuh hiasan dengan cara apa? mencolokkan kayu ke mata mereka. Kemudian Allah mengatakan wa yunfauna minal ard. Mereka dibuang dari tempat kediamannya, kemudian mereka dibuang juga. Ditempatkan di batu yang cukup panas. Dalam riwayat dikatakan yasasqaun, mereka kehausan, minta air wala yaskun dan tidak diberikan. Itu eh, balasan kepada orang-orang yang membuat kerusakan dan itu dikatakan ketika mereka murtad. Nah, jadi mereka murtad, yaitu orang-orang orang ini tadi, mereka murtad, mereka membunuh uh, eh, Barakalafikum Yasar yang waktu dikatakan sebagai maulid Nabi yang mengembala onta sodakoh dan onta sodakohnya juga apa? Dicuri. Para ulama menyebutkan kenapa kok Nabi sampai memberlakukan seperti itu. Mereka melakukan beberapa apa? Perbuatan kejahatan. Pertama murtad, mereka membunuh mereka mencincang dalam hal ini adalah apa? Menyiksa, mereka mencuri. Mereka apa? Mencuri. Sehingga Nabi Barakalafikum fikum memberikan balasan kepada mereka dengan apa? Dengan hukuman sebagaimana yang tadi sempat kita nukilkan tentang ayat yang ada pada Al-Maidah ayat yang ke-33 bahwa tidaklah yang sepantasnya kalau seorang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi balasan yang setimpal adalah apa? dibunuh, disalib, kemudian para dipotong tangan dan kakinya berseberangan dan mereka dibuang dari tempat kediamannya. <clears throat> Fa ikhwati fillah Barakalafikum <clears throat> sehingga uh, semua tadi semua tadi apabila kita uh, dapatkan yaitu karena kita adalah orang-orang yang mengimani para anbiya demikian pula kita adalah orang-orang yang mengimani per individu nabi berkaitan dengan mukjizat-mukjizat yang turun pada masing-masing sebagai bentuk keimanan yang dikatakan tafsili. Karena untuk mengimani nabi dan semakin kuat keimanan kita berkaitan bahwa mereka nabi itu kalau kita melihat rinciannya. Contohnya kisah-kisah yang Allah sebutkan Nabi Musa, kan begitu ya. Allah ceritakan bahwa Nabi Musa memiliki mukjizat tongkat yang bisa jika dilempar berwujud ular betulan dan ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, Haman, Haman itu wazir, menteri pembantunya, <clears throat> barakallahu fikum, uh, uh, apa, Fir'aun dan tentaranya mengejar Musa. Allah perintahkan untuk apa? Membelah lautan, yaitu dipukulkan ke lautan. <clears throat> Terbelahlah sehingga terbentuk uh, jalan yang kering. Dan ketika Fir'aun menyusul, maka Allah tenggelamkan. Jadi kalau kita dapatkan cerita-cerita semacam itu, seolah-olah cerita yang berlalu begitu saja. Tetapi bagi seorang mukmin justru kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah-kisah yang sifatnya rincian per nabi, tiada lain kecuali semakin menguatkan bahwa itu nabi. Dan barakallahu itu rasul. Pada mereka ada keutamaan. Pada mereka ada keutamaan. Mungkin kita lihat juga bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi kaumnya Demikian pula kisah Nabi Lut. Nabi Lut yang menghadapi kaumnya di, kantar, di negeri yang dikatakan Sodom. Nabi Lut ketika Barakalafikum di masanya karena tidak berjauhan dari situ Nabi Ibrahim ada. Ya Allah mengkisahkan dalam surat Hud, dalam Al-Ankabut, dalam surat Qasas dan yang lainnya, kisah-kisah yang ada pada surat-surat yang ayat-ayat yang berserakan di situ. Sebelum malaikat itu mendatangi Nabi Lut, dan Allah utus malaikat dalam kondisi berupa manusia, para pemuda, itu mendatangi dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, kami adalah utusan-utusan Allah yang diutus ke negeri Sodom, ke negeri kampungnya Lut yang akan menghancurkan dan melululantahkan. Kata Nabi Ibrahim, Bagaimana kalau di kampung itu ada uh, sekian ratus dikatakan oleh Ibn Kathir, kalau ada 300 orang Apakah akan diazab? Kata para malaikat tidak. Bagaimana kalau 100? Tidak. Bagaimana kalau 40 orang? Tidak juga. Bagaimana kalau dikatakan sampai 5? Tidak juga. Bagaimana kalau satu saja orang mukmin yang tinggal di situ? Katanya tidak. Kemudian para fikum eh, Nabi Ibrahim baru mengatakan sungguh di negeri Sodom itu ada saudaraku yaitu siapa? Lut alaihissalam. Lut alaihissalam. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim <clears throat> menuturkan seperti itu dan malaikat menjawab, kami lebih tahu siapa-siapa yang akan kami selamatkan dan siapa yang akan kami adab. Baru Ibrahim faham. Baru Nabi Ibrahim faham dan ketika mereka sampai ke negeri Sodom, eh, putri daripada Nabi Lut menjumpai mereka, kemudian bergegas menuju kepada ayahnya yaitu Nabi Lut salam dikhabarkan bahwa ada para tamu yang mereka pemuda-pemuda yang tampan dihadanglah oleh Nabi Lut Kemudian mereka berjalan menyaksikan perbuatan-perbuatan keji yang dikatakan homoseksual yang mungkin sekarang lebih akrab dengan julukan LGBT. Eh, mereka berjalan bersama Nabi Lut dalam kondisi Nabi Lut tidak tahu itu para malaikat karena pemuda-pemuda yang tampan, pemuda-pemuda yang tampan dan diharapkan tidak terdengar oleh mereka. Ketika dikatakan lihat apa yang mereka lakukan, kata mereka malaikat catat ini satu perbuatan pergi ke tempat yang lain. Kemudian Nabi Lut mengatakan, demi Allah, aku belum pernah melihat di muka bumi ini perbuatan yang paling kecil ketimbang mereka, kata Nabi Lut. Sampai empat kali didapatkan penuturannya, baru ketika mereka eh, menuju rumah Nabi Lut, dalam kondisi ternyata eh, sebagian riwayat mengatakan sang istri Nabi Lut <clears throat> membocorkan berita bahwa di rumah kami ada pemuda-pemuda yang tampan. Bergegaslah para pemuda laki-laki kaum Lut itu menuju rumah Lut untuk kemudian menghendaki pemuda-pemuda tadi adalah orang-orang yang akan mereka ajak untuk berbuat kepada apa yang dikatakan homoseksual. Nabi Lut berusaha untuk apa? Menghalonya, mencegahnya. Menghalonya, mencegahnya. Karenanya ketika tidak kuasa Nabi Lut dan hampir-hampir dikatakan tidak mampu untuk melindungi para tamu, maka malaikat mengatakan, sungguh kejelekan dan keburukan tidak akan sampai kepadamu Kemudian para malaikat mengingatkan, pergilah kamu di malam ini pula bersama orang-orang yang beriman dan tidak ada tersisa kecuali hanya istrimu yang tertinggal. Di sebagian riwayat mengatakan bahwa sang istri juga ikut, tetapi ketika mendengar wajibah, yaitu suara dentuman yang luar biasa, maka dikatakan fala taltafit minhum atau minkum ahadun. Jangan ada satupun yang menoleh. Ada dikatakan jangan ada satupun yang tertinggal. Istri menoleh mendengar suara dentuman tadi dan termasuk yang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang barakallahu fikum apabila kita dapati kisah-kisah itu justru akan menguatkan keyakinan kita. Mereka nabi, mereka rasul, mereka berupaya untuk mendakwakan al-haq. Mereka orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada umatnya tetapi begitulah manusia yang sering tidak menyayangi kepada apa? dirinya sendiri. Fabarakallahu fikum. Kalau kemudian ada statement yang mengatakan Loh kenapa ada negeri yang di sana juga berbuat seperti yang dilakukan kaum Sodom kok juga tidak diazabkan begitu ya? Muncul anggapan-anggapan seperti itu. Tempat-tempat yang dikatakan di sana banyak ritual-ritual yang dikatakan sedekah laut, sedekah bumi, kenapa juga tidak mendatangkan adab Kalau dikatakan bahwa kesyirikan LGBT sebagai sebab bencana malapetaka, kenapa negeri-negeri yang di sana dilakukan ritual-ritual seperti itu kok juga tidak diadab oleh Allah Azza wa Jal? Tentunya jawabannya ialah yu'adzibu may yasha wa yarhamu may Allah berhak untuk mengadab siapa yang Allah kehendaki. Allah masih merahmati, mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Bisa saja Allah menunda, bisa saja Allah dalam kondisi memberikan kepada apa yang dikatakan istidrojan. Ya kalau bahasa Jawa kita apa? Dilulu, dibiarkan mereka semakin bergelimang dengan kesyirikan dan dosanya yang nanti akan ada azab yang besar yaitu kapan? Imma di alam kubur atau imma di yaumul qiyamah. <clears throat> Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum, semua tadi tentunya tidak akan bisa kita uh, telaah dengan baik kalau kemudian pada diri kita itu keyakinan kita hanyalah apa? ringan, keyakinan kita tipis, keyakinan kita mengambang. Demikian pula kita banyak mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya kepada perkara-perkara yang hanya sekedar e, memotivasi kepada semangat dalam beragama tanpa kemudian memupuk kepada keimanan, mempelajari perkara-perkara tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan keakidah dan keimanan yang tentunya semua tadi e, perlu kepada kesabaran, perlu kepada pengulangan. Makanya dikatakan para ulama satu pelajaran, satu masalah, satu e, topik kadang diulang sampai 30 40 kali itu bukan menjadi masalah yang baru Eh, bukan masalah dikatakan apa perkara yang usang tetapi akan senantiasa menjadi baru dan senantiasa menjadi pembahasan yang hangat berbeda dengan ilmu-ilmu yang keluar daripada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin masalah yang mungkin hangat sekarang muncul eh, akan menjadi apa usang di waktu-waktu setelahnya tetapi masalah yang ada dalam Islam mungkin puluhan tahun para ulama sudah membahas seperti ini namun bagi kita tak kalah kita mengulang-mengulang <clears throat> Walaupun materi-materi semacam ini kita ulang sampai 20 kali, 40 kali, bukan menjadi masalah yang usang, tetapi senantiasa menjadi perkara yang baru dalam diri kita. Baik, kita melanjutkan kepada apa yang dikatakan <clears throat> oleh muallif rahimahullahu taala. Baallahu pembahasan akhir yang telah kita sampaikan adalah al-ba'tsu wal hasyru, begitu ya. ثم قال المؤلف رحمه الله berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala Al-Hisab Al-Ba'ath sudah ya sudah kita lewati Seingat saya sudah itu. Oh, <laughs> Kita masuk kepada hisab. Al-hisabu lughatan Hisab secara bahasa al-ajadu yaitu hitungan. Makanya dikatakan ilmu apa? Ilmu hisab. Hmm ilmu eh, hitung, berhitung. Ada istilah, ya, istilah yang para kalafikum eh, seperti kita ya, komunitas seperti kita ini kalau menghitung itu akan encer dan cepat tanggap kalau perkalian dan yang sifatnya perkalian dan penambahan ya tetapi kalau pas suruh pembagian pusing iya tahu nggak maknanya <laughs> misalnya ya usaha-usaha yang dilakukan ya, saudara-saudara kita ya apa yang menggeluti bagian herbalis atau macam-macam lah begitu ya. Kalau pas perkalian ini kalau laku ini kan begini ya. Kalau bertambah ini kan masya Allah. Coba kalau dibagi untungnya dibagi nanti untuk SWP nanti untuk makan kan bingung ya. <laughs> Wong Kalau sudah pembagian pusing katanya. Tapi kalau lagi bercerita perkalian dan tambah menambah, masya Allah lancar kan gitu. Siapapun kita akan begitu. Ya. <clears throat> Baik. <clears throat> Hisab lugatan al-adadu. <clears throat> Syar'an ittila'ullah ibadahu ala amalihim Adapun kalau syariat, yang namanya syariat hisab ialah itila'ullah. <clears throat> Ibadahu, sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal <clears throat> kepada hambanya <clears throat> ala amalihim atas amal perbuatan yang dahulu mereka perbuat waktu di dunia. Ittila Allah. Nah. karenanya para ulama mengatakan eh, bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa ana eh, mutali' saya menyingkap, saya bisa menunjukkan Nah, <clears throat> itu tentunya berlebihan. Berlebihan. Karena yang akan bisa menyingkap, menunjukkan masing-masing perbuatan manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya sebatas hal yang nampak, yang begitu kan. Itu pun kalau kita dalam kondisi pertama tidak ngantuk, ya. Kalau mata kita sudah membawa kepala sudah nggak kuat kan begitu ya. Remang-remang, tadi Anda ngapa kan begitu ya itu sudah mulai. Belum lagi kalau dalam kondisi kita tidak ada. Sebagai misal, kita memperkerjakan orang, memperkerjakan orang dalam usaha atau mungkin dalam hal yaitu kita mengupah orang dalam pekerjaan. Kalau pas barakallahu fikum kita tunggu, masya Allah pekerjaannya dia ngecat bagus, rajin, waktunya juga apa dilakukan dengan apa maksimal. Coba kalau kita pergi, kan begitu ya. Fabarakallahu itu maknanya Allah ibadahu apa? <clears throat> ala amalihim. Jadi Allah menunjukkan kepada hambanya masing-masing amal perbuatan yang mereka lakukan. Itu namanya apa? Al-hisabu. Jadi bukan hanya menghitung. Bukan hanya menghitung. Tetapi akan Allah tunjukkan. Wahuwa thabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin. Dan al-hisab hari yang dikatakan perhitungan, hari yang perhitungan, itu akan Allah tunjukkan setiap masing-masing manusia apa yang mereka perbuat itu ditetapkan ketetapannya oleh Al-Quran, oleh Sunnah dan ijma' ulama kaum muslimin. Ijma' ulama kaum muslimin. Qala ta'ala <clears throat> Salah satu ayat yang diangkat dalam bab ini ialah inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Hal yang perlu diyakini bahwa manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang harus diyakini bahwa semua manusia itu akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian kata Allah, kami yang wajib. Alaina hisabahum. Yang akan menghisap, yang akan menghitung, yang akan menunjukkan masing-masing perbuatan manusia itu apa? Allah. Alaina hisabahum. Kan begitu ya. Alaina hisabahum. <clears throat> Kalimat ini sebagai misal. Sebagai misal. Kalau kita ya mohon maaf mungkin hal yang gampang ya sama-sama rombongan lima orang atau sepuluh orang. Ya, kemudian masuk ke rumah makan misalnya. Baik. Sudah selesai makan. Selesai mungkin orang saling apa? Pandang-memandang ini siapa yang membayarkan begitu. Nah, orang mengang hisabi, kan begitu ya? alaiya Kan begitu. Ala hisabi. Saya yang akan apa? Membayarkan begitu ya. alaiya Kan begitu. Saya yang akan membayar. Sudah kalian tidak usah apa? Berpikir macam-macam. Sudah, makan silahkan. E, dengan e, lega, tidak usah berpikir panjang. Nah, begitu dikatakan. Maka yang berhak untuk menunjukkan, menghitung, dan merinci masing-masing amalannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat tidak ada yang namanya manusia barakallahu fikum masing-masing melaporkan. Loh, keliru. Kalau kita mungkin di dunia demikian ya. <clears throat> Mohon maaf. Ya. Sebagian orang mungkin dipekerjakan oleh orang. Hitung-hitungan dalam kondisi mungkin e, upah ada yang meleset. Dia usul kan begitu ya. Mohon maaf. Anda keliru, Anda luput. Ada hari yang di situ tidak dihitung. Kan begitu. Baik. Sehingga dari kiamat tidak ada satu hal pun yang akan apa luput dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu makna daripada summa inna alaina hisabahum. <clears throat> wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd salatih dan Nabi SAW dalam sebagian doa ketika salatnya memohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, tampakkanlah, tunjukkanlah. Yaitu apa? Hitungan yang akan menghitung, menunjukkan tentang perbuatanku hisaban yasira. Dengan sebuah hisab yang sangat ringan, yang mudah. Jangan dibuat berat. Ini Nabi kita Muhammad saw. Ini beliau yang dikatakan apa? telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Seorang nabi. Tentunya itu semua menunjukkan kepada apa? Tahtik ubudiyah. Jadi kalau para ambia berdoa seperti ini menunjukkan kepada apa? Perwujudan. Perwujudan untuk apa? Bagaimana merealisasikan peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang dalam kondisi tidak bisa mewujudkan hakikat bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala umumnya umumnya barakallahu fikum justru nyantai kan begitu ya justru nyantai lebih-lebih kalau kemudian uh, sudah nampak di sana berbagai macam keutamaan-keutamaan yang muncul ibadahnya rajin sholatnya tepat waktu nggak pernah ketinggalan kan begitu ya mulai mungkin muncul pada dirinya kebanggaan-kebanggaan seperti itu padahal yang namanya ibadah itu kan pertanyaan apa? Dikabulkan apakah tidak? Kan begitu. Kan demikian. Kalau perbuatan dosa, dua hal. Jelas maksiat, kan begitu ya. Kemudian seorang barakallahu fikum ketika minta ampun kepada Allah Azza wa belum tentu dia mendapatkan ampunan karena sebab-sebab kan begitu ya. Karena sebab-sebab. Tapi kalau ibadah barakallahu fikum, kita masih berharap memohon kepada Allah semoga Allah mengkabulkan ibadah kita. Tapi kalau kita berbuat kesalahan, jelas salahnya, jelas dosanya. Fabarakallahu fikum. Sehingga kadang seorang apa tertipu, tertipu manakala dia berbuat dosa kemudian setelah itu menghiasi kebaikan, menyangka apa? Innal hasanat yudhibna sayyiat dengan begitu mudah. Kebaikan akan menghapus kesalahan. Allah ghafur. Naam, jawaban bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kebaikan menghapus kesalahan. Tetapi barakallahu fikum itu berlaku bagi orang-orang yang sudah berhati-hati. Kehati-hatian dia untuk menjaga tidak jatuh tetapi tergelincir. Jatuh pada kesalahan tanpa ada kesengajaan. Namanya manusia. Kullu bani Adam khata wa khata' ini tawabun. Setiap bani Adam itu kemungkinan-kemungkinan untuk bisa jatuh kepada kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang dia jatuh kepada kesalahan untuk segera bertobat. Sedikit dari kita yang kemudian apa? E, peka untuk bertobat, Peka untuk bertobat. Umumnya kita seringkali adalah menggunakan takwil. Oh ini enggak apa-apa. Ini kayaknya masih boleh-boleh saja kan begitu ya. Ini masih batas dibolehkan. Belum tentu barakallahu fikum. Bisa saja hal-hal yang kita pandang itu dibolehkan oleh kita tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dosanya. Kemudian Faqalat Aisyah radhiyallahu anha Kemudian Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Mal hisabul yasir ketika Nabi berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang apa? yasir, yang mudah, yang gampang. Aisyah bertanya, apa itu hisab yang yasir? Apa itu hisab yang mudah? Kala beliau menjawab, An yangdur fi kitabihi, seorang melihat pada catatan-catatan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa kelak di hari kiamat, jawas alaih atau anhu. Kemudian Allah memaafkan. Jadi orang melihat catatannya dalam kondisi buruk, tetapi Allah Azza wa Jalla akan memaafkannya. Rawu Ahmad wa qala Al-Albani bi isnadin jayyid. Wa al muslimun ala thubutil hisab al qiyamah. Sepakat para ulama tentang dipastikannya dan akan adanya hisab pada hari kiamat. Sepakat para ulama bahwa hari perhitungan masing-masing manusia itu akan dihitung, ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal tentang perbuatan dan amalnya pada hari kiamat. Wasifatul hisabi al-mu'min adapun sifat hisab bagi orang mukmin annallaha yakhlu bihi. Kalau orang mukmin orang mukmin akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal, itu Allah menyendiri. Ya, menyendiri dengan orang mukmin. Diajak bicara menyendiri oleh Allah Azza wa Jal. Fayuqarriruh bidunubih. Lalu, Barakallahu fikum dipastikan dipastikan kepadanya terkait dengan dosa dan perbuatan yang pernah diperbuat. Hatta idza ra'a annahu qad halaka ketika dipastikan kamu berbuat ini, kamu berbuat itu, kamu melakukan ini, kamu langkahkan kakimu ke sana, yuqarriruhu. Yang tentunya seorang tidak akan bisa menjawab dengan apa lisannya tetapi kaki yang akan menjawab. Anggota-anggota tubuh yang akan menjawab. Kan demikian. Fabarakallahu fikum. Tatkala sang hamba dalam kondisi melihat bahwa perbuatan yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal membuatnya dia binasa. Membuatnya dia binasa. Qala Allahu lahu maka Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, "Satartuha alaik." fid dunya. Aku sudah menutupi menutupi aibmu, kejelekanmu, dosa dan kesalahanmu di dunia. Berapa banyak kejelekan, keburukan, dosa, maksiat yang Allah tutupi kita atau tutupkan pada kita, ya. Tidak disingkap. Berapa banyak berbagai macam dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia kemudian Allah Azza wa tidak menyingkapnya. Tidak menyingkapnya. Di dunia. Kemudian wa ana akfiruha lakal yaum. Adapun hari ini, hari kiamat aku ampuni. Di dunia ditutupi oleh Allah Azza wa sehingga manusia dalam kondisi tidak banyak yang tahu dengan perbuatan kesalahan dan dosanya di hari kiamat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla itu namanya apa? Hisabullah lil mu'min. Orang-orang mukmin itu kalau dihisab dalam kondisi yakhlu bihi fayuqarriruh. Allah menyendiri kepada orang mukmin tadi dan tidak disingkap di halayak ramai. Tidak diadili di halayak ramai, tetapi diajak dalam kondisi sendirian. Fayu'ta kitabu atau kitabu hasanatih. Lalu diberikanlah catatan-catatan kebaikannya. Lalu diberikanlah catatan-catatan kebaikannya. Wa amma al-kuffar adapun orang kafir wal munafiqun dan orang-orang munafik fayunadi bihim ala ru'usil khalaik dipanggil di tengah-tengah halayak ramai orang-orang kafir itu dipanggil di halai ramai. di tengah kerumunan manusia yang dibahasakan dengan apa? Ru'us al-khalaik. Ya kalau kita terjemahkan mungkin dengan bahasa letterleknya apa? Ala di atas ru'us kepala-kepala apa? Manusia kan begitu. Apa maknanya? Di halai ramai. Di hadapan jumlah kelihatan oleh banyak manusia, kan begitu. Ini orang kafir dan orang munafik dipanggil haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Lihat, mereka-mereka itulah orang-orang yang mendustakan Allah. Orang-orang yang mendustakan Allah. Ala lanatullah ala zalimin. Tidaklah yang pantas bagi orang-orang yang mereka berbuat zalim kecuali laknat Allah bagi mereka. Hadis muttafaqun alaih min hadithi Ibni Umar wal hisabu amun li jami'in nas. Dan yang namanya hisab itu berlaku umum untuk semua manusia. Illa man istathnahumun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali pihak-pihak yang nabi kecualikan. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahum <clears throat> mereka adalah sab'una alfa min hadhil ummah 70 ribu manusia dari umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhum ukasyah salah satu daripada 70 ribu tadi ialah siapa ukasyah ukasyah ketika para kalafikum mendengar hadis ini eh, memohon kepada Rasulullah Ij'alni minhum. Ya Rasulullah, jadikanlah aku termasuk mereka. Kata Nabi apa? Anta minhum. Kamu termasuk salah satu dari 70 ribu orang yang nanti tidak akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkit. Banyak orang. Udu'ulana ya Rasulullah. Eh, doakan aku wahai Rasulullah agar aku termasuk mereka. Sebagian ulama menyebutkan Nabi menutup celah tadi khawatir akan masuk akan terikut pihak-pihak yang tidak pantas, tidak tepat. karena beliau juga manusia. Karena beliau juga manusia. <clears throat> Maka termasuk daripada tujuh 70 tadi adalah Ukasyah. Ukasyah bin Mahsan. Yadkhuluna jannah bila hisabin wala azab. Mereka 70 ribu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dimasukkan ke dalam jannah tanpa ada proses hisab, tanpa ada proses adab. Muttafaqun alaih. Wa rawa Ahmad an hadithi Thauban marfu'an dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini sahih dengan syawahidnya bahwa Thauban meriwayatkan <clears throat> dari Nabi SAW anna ma'a kulli wahidin anna ma'akuli wahidin sab'ina alfa. Jadi dari 70 ribu tadi, setiap masing-masing orangnya membawa 70 ribu. Setiap masing-masingnya membawa 70 ribu. Qala Ibn Kithir hadithun sahihun wa dhaqara lahu syawahid. Uh, ini riwayat mengatakan likulli wahid likulli atau ma'akulli wahid eh ma'akulli wahid min sab'ina alf Riwayat Ahmad mengatakan setiap orang dari 70 ribu tadi membawa juga 70 ribu. Seandainya dijumlah. Nah ini mungkin bisa ya. Berapa jadinya? 70 <laughs> ribu kali 70 ribu. Hah? Masa? 70 ribu kali 70 ribu. <laughs> Hah? berapa? 4 miliar 900 juta ya. Sepakat? Sepakat? Hah? <laughs> nah. Sering kita tanyakan kepada santri-santri kita yang sudah besar-besar itu Subhanallah, seringnya jawab 400 49 juta rataan jawabnya begitu. Rata-ratanya menjawab 49 juta. 7 kali 7 kan begitu ya dikatakan. Ada yang mengatakan 4 juta 900. Itu mungkin lebih dekat kan begitu. Ada 4 juta 900-nya. Tapi nolnya kan hilang yang gede tadi ya banyak ya. Berjatuhan nolnya. Nah. Allah musta'an. Ada riwayat yang mengatakan <clears throat> redaksinya dengan redaksi barakallahu fikum eh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad <clears throat> gaib. Inna Rabbi Azza wa Jal wa'adani <clears throat> min ummati sab'una alfa <clears throat> la yuhasabun ma'a kulli alfin sab'ina alfa ma'a kulli alfin sab'ina alfa <clears throat> riwayat yang lain Lewat yang lain dengan redaksi bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah menjanjikan kepadaku umatku itu ada 70 ribu orang yang tidak akan dihisab. Maakul di alf. Dari setiap seribunya itu sab'ina alfa. Dari setiap seribunya itu apa? Membawa 70 ribu. Dari setiap seribunya membawa ribu. Wallah alam. <clears throat> Adapun yang disebutkan dalam riwayat tadi dikatakan ma'a kulli wahid, ma'a kulli wahid. Setiap orangnya dari 70 ribu. Bedanya yang kedua, setiap seribunya dari 70 ribu. Kan begitu, setiap seribunya dari 70 ribu. <clears throat> Baik. Kalau wa awalu man yuhasab hadil ummah dan manusia yang pertama akan dihisap ialah umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kaulin Nabi sallallahu nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah <clears throat> al maqdi bainahum qabla al-khalaiq kata Nabi kita ini umat yang terakhir kata beliau nahnu al-akhirun tetapi apa as-sabiqun tetapi orang yang pertama. Orang yang pertama akan dihisap. Gilirannya pertama. Naam. Pada hari kiamat. Al-maqdi bainahum qabla al Yang akan diputuskan urusannya, perkaranya sebelum manusia, manusia yang lain. Hadis mutafakun alaih. Warawa Ibnu Majah an Ibni Abbasin marfu'an nahnu akhiru al-umam wa awwal man yuhasab diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas marfu kami ini orang-orang yang diutus atau e, hidup generasi yang paling akhir tetapi akan dihisap urutannya justru yang pertawa, pertama wa awwal ma yuhasab alaihi al-abdu min hukukillah as-salah dan hal yang berkaitan dengan hak hal yang berkaitan dengan e, hak yaitu uh, hak Allah, hak Allah, kewajiban yang harus ditunaikan manusia ialah masalah sholat. Urusan berkaitan dengan hak Allah, yaitu kewajiban yang ditunaikan oleh masing-masing manusia, pertama kali yang akan dihisab ialah masalah sholat. Wa awal ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah. Urusan yang pertama yang akan dihisab, akan dihitung, akan ditampakkan, ditunjukkan oleh Allah bagi umat ini ialah urusan solat. Fa'in in saluhat saluha sairu amalih. Kalau bagus solatnya akan bagus pula seluruh amal kebaikannya. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Dan jika rusak, maka akan akan rusak pula seluruh amalannya. Rawahu atau berani fil ausat wa sanaduhu la ba'sa bih. Dikatakan riwayat uh, Imam At-Tabrani dan pada tidak mengapa insyaallah. Qalahu Tirmidzi fi targhib wa tarhib. Wa awwalu ma yaqdi bainan nas atau yuqda. Wa awwal ma yuqda bainan nas fi dima'. Adapun berkaitan dengan masalah masalah hak sesama para ulama mengatakan kalau urusannya kaitannya manusia dengan Allah yaitu haknya Allah, kewajiban manusia, maka salat Adapun urusan yang berkaitan dengan sesama hak manusia ialah wa awal ma yuqdha bainan nas. Adapun urusan yang berkaitan sesama manusia, manusia punya hak satu dengan yang lainnya ialah apa? Fid dalam urusan darah. di Nabi sallallahu wa awwalu ma yuqdha bainan nas yaumil qiyamah fid dima muttafaqun alaih. Adapun urusan berkaitan dengan hak sesama manusia yang pertama kali itu akan ditegakkan urusan masalah apa? Darah, masalah darah. Taib, wallahu alam, uh, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib bi'nillah azza wajal. Uh, eh, semoga apa yang tadi telah kita sampaikan bermanfaat. Tafadhalu barakallahu fikum.